berkata di dalamnya ada Ismail bin Sulaiman Al-Azraq. Kata Imam Yahya itu Yahya bin Ma'in laisa bisyai. Imam Nasai mengatakan matrukul hadis. Ini jarah berat ya. E, yang dinyatakan oleh dua imam ini yaitu Yahya bin Ma'in dan Imam Nasai. <clears throat> Namun Yahya bin Ma'in dan Imam Nasai ini terkenal mutasyaddid apa itu mutasyadid sangat uh, apa ya ekstrim dalam menjarah terkadang gara-gara kesalahan dua tiga aja udah langsung dianggap lemah makanya kibat kata Imam ad kalau Yahya bin Ma'in atau Imam Nasai menganggap lemah jangan dulu diterima sampai melihat kepada perkataan ulama yang lainnya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab at takrib mengatakan da'if. Namun hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Sauban. Dikeluarkan oleh Al-Qudai dari jalan Yazid bin Rabi'ah. Ia berkata, Aku mendengar Abul Ash'as berkata, Aku mendengar Sauban berkata demikian. Namun di dalam sanadnya ada Yazid bin Rabi'ah, itu Ar-Rahabi, Ad-Dimashqi, ia lemah. Tapi ia mempunyai syahid yang lain dari hadis Abu Darda secara marfu dan sanadnya sahih. Dan juga mempunyai syahid yang ketiga dari hadis Abu Sa'id dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Ya, yeah. dan sanadnya kata beliau perawinya perawi yang thiqat, perawinya as-sahih selain Sadaqah bin Rabi'. Di mana ia <clears throat> apa namanya tidak disebutkan padanya jarah dan ta'dil. Namun Al-Haythami meyakinkan bahwa ia seorang perawi yang siqah. Dan hadis ini juga mempunyai syahid yang keempat dari hadis Abu Hurairah sehingga di sini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa sedikit tapi cukup. Itu lebih baik daripada banyak tapi membuat lalai. Kita punya harta banyak, tapi akhirnya membuat kita lalai. Kita lupa sodakoh. Terkadang ada orang punya harta yang dia pikirkan itu bagaimana beternak mobil. Ada orang beternak mobil, Pak. Mobilnya banyak macam-macam itu berjejer depan rumahnya. Dia tidak sadar kalau mobil-mobil itu satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau memang itu sesuai kebutuhannya ya nggak masalah. Mungkin dia punya kebutuh kebutuhan, dia beli mobil buat saudaranya, buat mobil buat si Anu, buat si Anu, ya silahkan saja. Tapi itulah akal Islam ya harta yang banyak tapi malah melalaikan kita dari zikir kepada Allah, melalaikan kita dari sholat. Ya, akhirnya kita selalu apa namanya meninggalkan sholat berjamaah lebih asyik dengan tidur di atas kasur yang empuk dengan AC-nya yang dingin mau bangun berat rasanya ini namanya melalaikan maka kata Rasulullah yang sedikit tapi itu mencukupi dan tidak melalaikan itu lebih baik daripada banyak tapi ternyata melalaikan kita di berzikir kepada Allah tapi kalau banyak tidak melalaikan gimana Ustadz? Nah itulah yang diharapin setiap orang biasanya. Iya. Hadis 4948. <clears throat> Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Asakir dari dua jalan dari Yahya bin Hamzah, ia berkata haddatsani Zaid bin Waqid dari Mughith bin Samsumai Al-Auza'i dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Qila ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Dikatakan, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Qala kullu mahmumin maku, afdalun nasi kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang paling utama kata Rasulullah setiap orang yang hatinya mahmum dan lisan lidahnya sangat jujur Qalu saduqul lisan na'rifuh fama mahmumul qalbi. Para sahabat berkata, "Hai Rasulullah, lisan yang jujur kami paham maknanya. Lalu apa maksud hati yang mahmum? Apa maknanya hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "At-taqiyun naqiy la ithma fihi wala baghi, wala ghilla wala hasad." yaitu hati yang bertakwa dan bening. Tidak ada padanya dosa, tidak pula perbuatan zalim, tidak pula ada sifat dengki dan iri hati. Syekh Albani berkata sanatnya sahih. Perawinya semuanya thiqat. Hari ini akhir kita ambil faidah bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas maknanya. Dan ternyata sahabat saja nggak ngerti makna mahmum. Apa itu mahmum? Hati yang mahmum itu apa ya Rasulullah? Makanya sebagian ulama mengatakan yang menguasai bahasa Arab secara keseluruhan hanya Rasulullah. Karena bahasa Arab luas sekali. Bahkan orang Arab sendiri terkadang nggak paham apa itu. Ya. Yeah. Dan Mempelajari bahasa Arab itu akhi sesuatu yang sangat ditekankan sekali. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu ain. Muslim yang tidak bisa bahasa Arab berdosa kata beliau. Mungkin atas pendapat Imam Syafi'i semua antum berdosa di sini. Tapi nggak bisa bahasa Arab? Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah. Tapi subhanallah kalau antum belajar bahasa Arab manfaatnya banyak, akhi. Antum bisa memahami Al-Qur'an, memahami hadis, antum bisa baca kitab-kitab para para ulama. Kalau antum belajar bahasa Inggris aja Masya Allah Kenyang Sampai orang barat aja diajak ngobrol sama antum Kenapa antum tidak berusaha untuk belajar bahasa Arab Iya Bahasa kaum muslimin Hadis ini juga ya akhi kita ambil faidah bahwa manusia itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada manusia yang utama, yang paling utama. Makanya tingkatan manusia di surga pun juga berbeda-beda. Rasulullah mengabarkan bahwa surga itu ada seratus tingkat dan ini sesuai dengan amalan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa keutamaan manusia ditentukan oleh amal dan hati. Keutamaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh amal dan hati. Bukankah Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kata Rasulullah tidak ada perbedaan antara tidak ada keutamaan la fadla di Arabin ala ajamiin illa bittaqwa. Orang Arab tidak ada keutamaan di atas orang selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Ketakwaan yang menyebabkan seorang itu utama atau tidak, Berapa banyak orang-orang yang Arab keturunannya para, keturunannya para nabi bahkan tapi ternyata mereka tidak bertakwa kepada Allah. Mereka malah kufur kepada Allah Akhirnya Allah rendahkan mereka. Seperti siapa? Keturunnya para nabi siapa Pak? Banu Israel. Orang-orang Israel itu, ya, orang-orang Yahudi yang ada di, di yang di, ada di negara Israel itu, ya, mereka keturunnya para nabi. Tapi ketika mereka kufur kepada Allah, tidak ada keutamaan buat mereka. Maka dari itu ya akhi, ya yang menentukan keutamaan seseorang di mata Allah bukan kekayaan, bukan. Bukan kedudukan, bukan. Bukan karena Anda kaya atau miskin, bukan. Tapi karena ketakwaan kita yang ada di dalam hati-hati kita. Allah tidak melihat kepada badan Anda yang Masya Allah. Yang wajah Anda yang guanteng merketeng-teng. Allah tidak melihat kepada kekayaan Anda, Allah tidak melihat kepada kedudukan Anda, tidak. Allah melihat kepada apa? Hati dan amalanmu, kata Rasulullah. Iya. Makanya Rasulullah SAW ditanya, Hai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama, Hai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan manusia yang paling utama sadukul lisan. Yaitu yang lisannya saduk. Saduk itu tak pernah berdusta. Yang selalu jujur dalam berkata. Dan ini akhi ya <clears throat> perkara yang luar biasa. Terkadang di zaman sekarang ya orang yang jujur itu susah Pak naik jabatan Pak. Antum disuruh bikin laporan sama eh, atasan antum tapi ternyata isi laporannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta. Bahkan yang jujur makan mungkin di zaman sekarang ini Masya Allah ya nggak pernah naik-naik tuh jabatannya tuh karena kejujuran dan benar kata Rasulullah SAW ya Inna satakun sinun khadi'at Nanti akan datang tahun-tahun yang menipu Ya, orang yang jujur dianggap dusta Dan orang yang suka dusta dianggap jujur Maka akhi, ya Sadukul lisan selalu jujur dalam berkata. Ini sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman mimpi seorang mukmin itu hampir-hampir tidak salah. Di akhir zaman mimpi seorang mukmin itu selalu benar. Lalu beliau bersabda apa? Asdaquhum ru'yan asdaquhum lisanan au kamakal. Yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur lisannya. Artinya semakin lisan kita jujur, semakin mimpi kita benar. Nanti di akhir zaman dan kita hidup di akhir zaman ya akhir Islam azakumullah. Ya. Kata Rasulullah, manusia yang paling utama adalah kulu mahmumil qalb. Orang yang hatinya mahmum dan lisannya soduk jujur. Siapa itu wahai Rasulullah? Hatinya apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, at-taqiyun naqi. La ithma fih wala baghi wala ghilla hasad wala hasad. Bertakwa dia. Apa sih takwa itu, Pak? Hah? Takwa itu hakikatnya keimanan yang ada dalam hati yang membuat dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan takwa itu tempatnya di hati, Pak. Kata Rasulullah, "Ala inna taqwa huna Ala inna taqwa huna Ketahuilah, takwa itu di sini tempatnya. Takwa itu di sini tempatnya. Takwa itu di sini tempatnya, kata Rasulullah. Hati yang bertakwa itu hati yang mencintai Allah. Hati yang takut kepada Allah hati yang selalu berharap kepada Allah, hati yang selalu berkeluh kesahannya kepada Allah, hati yang senantiasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi dengan kesabaran dalam menaati Allah, menjauhi maksiatnya. Hati yang tawadu dan tidak ada kesombongan padanya. Hati yang apabila ia melihat orang lain, ia merasa temannya lebih utama dari dirinya. Itu hati yang bertakwa, Pak. Hati yang tidak ada dan tidak menginginkan badannya kemaksiatan. Walaupun ketika ada keinginan maksiat, tapi karena ketakuan itulah dia takut kepada Allah sehingga ia bisa menguasai apa, apa namanya syahwatnya tersebut. Ini dia hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An-naqi yang bersih. La ithma fih yang tidak ada padanya dosa. Wah, susah benar nih. Di zaman sekarang untuk supaya hati kita tidak berdosa susah banget lah, Pak. Tiap hari antum ngelihat makhluk halus. Iya. Di angkot, di jalan, di mana-mana. Bahkan antum kalau punya televisi di rumah. Iya Tiap hari terkadang kita suka ngomongin orang dosa. Tapi bagaimana supaya hati kita bersih? Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak bertaubat dan istighfar. Kata Rasulullah, Tubuh ilallah wastagfiruh. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Karena sesungguhnya aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar seratus kali, kata Rasulullah subhanallah maka supaya kita hatinya selalu bening Pak selalu gunakan apa taubat dan istighfar jangan lupa itu banyak istighfar banyak istighfar di waktu pagi di waktu petang baca itu sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhirnya banyak istighfar Wala bagi, tidak ada dalam hatinya bagi. Bagi itu kezaliman kepada manusia. Wala gil wala hasad. Tidak pula ada iri hati, demikian pula dengki. Ini juga susah. Untuk kita tidak dengki sama orang itu sulit, Pak. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan itu tidak lepas dari persaingan. Anda sebagai seorang pedagang, ada punya saingan Tidak punya Anda bekerja di perusahaan punya saingan tidak? Punya. <clears throat> Siapa di dunia ini yang tidak punya saingan, Pak? Hatta ustadz pun juga punya saingan. melihat ustadz lain kok jamaahnya banyak, saya dikit. Eh, hatinya jadi panas, sebel gitu. Itu panasnya hati saja sudah tanda ada hasad gitu. Makanya untuk tidak hasad berat, Pak, sulit sekali. Ya. Dan tentunya akhi ketika kita dimasuki rasa hasad, kewajiban kita adalah untuk berusaha untuk apa? melawannya. Dengan cara apa? Mendoakan orang yang kita merasa hasad kepadanya. Doakan dia semoga Allah merahmati dia, semoga Allah mengampuni dia. Ya, kalau bisa kita kasih hadiah dia, sehingga pada waktu itu kita pun tidak ada hasad pada orang tersebut. Ya. Hadis selanjutnya 949. <clears throat> Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari jalan Ar-Rabi bin Subaih dari Yazid bin Aban yaitu Ar-Raqashi dari Anas secara marfu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'alahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammah ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara Siapa kata Rasulullah yang keinginannya yang paling besar adalah akhirat. Maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya dan Allah akan kumpulkan kekuatannya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia terhina di matanya. Tapi siapa yang dunia itu keinginan dia yang paling besar? maka Allah jadikan kefakiran itu di antara matanya, di pelupuk matanya. Dan Allah akan cerai beraikan urusannya. Dan dunia tidak akan mendatanginya, kecuali sesuai yang ditakdirkan saja untuknya. Sanatnya lemah, kata Syekh Al-Bani rahimahullah. Namun, ia hasan dengan adanya mutabaat. Al-Mundhiri berkata diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Yazid Ar-Raqashi darinya dan ia dianggap thiqah namun tidak mengapa dalam mutabaat. Kemudian ya <coughs> Al-Mundhiri membawakan lafaz lain yang lebih sempurna. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya himmatuhu wa sadmuhu wa laha syakhsun wa iyyaha yanwi, ja'ala Allahu al-faqra baina 'ainaihi." وشتت عليه ضيعته ولم يأته منها إلا ما كتب له منها ومن كانت الآخرة همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي جعل الله عز وجل الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صغيرة siapa yang dunia itu menjadi keinginan dia sehingga tujuan dia yang paling besar itu dunia. Bahkan yang menjadi niat utama dia dunia kata Rasulullah. Maka Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Allah akan cerai beraikan urusannya dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Tapi siapa yang akhirat itu menjadi keinginan terbesar dia? Sehingga tujuan dia kehidupan akhirat, bahkan niat dia yang terbesar adalah akhirat. Allah jadikan kekayaan di hatinya dan Allah akan kumpulkan urusan ke kekuatannya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Masya Allah. Ya. Hadis ini akhi <clears throat> mempunyai syahid dari hadis Ibnu Majah dengan lafaz man kanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutibalah wa man kanatil akhirah niyatah jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah siapa yang dunia itu menjadi niat dia yang terbesar maka Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Dan siapa yang menjadikan akhirat niat dia yang paling besar, Allah kumpulkan urusannya tersebut. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan terhina di matanya. Dikeluarkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan Baihaqi dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Amr bin dari Umar bin Sulaiman ia berkata aku mendengar Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan dari ayahnya dari Zaid bin Thabit secara marfu. Syekh Albani berkata sanatnya sahih. Hadis ini akhi memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita jadikan dunia itu sebagai keinginan kita terbesar. Jangan. Sehingga akhirnya kita beramal soleh, niat yang paling besar dunia. Kita berinfak, niat yang paling besar dunia. Kita sholat tahajud, niat yang paling besar dunia. Akhirnya dia tidak beramal soleh kecuali kalau ada sesuatu yang menguntungkan dunianya. Maka orang seperti ini kata Rasulullah, Allah akan jadikan kemis kepakiran itu di pelupuk matanya. Allah akan cerai beraikan urusannya. Antum berinfak, ah saya mau berinfak. Ini mobil saya nih, saya infakan. Mudah-mudahan diganti sama Alphard. Oh, Niat yang terbesarnya rupanya pengen diganti di dunia, Pak. Bahaya. Kalau antum berinfak, niat yang terbesar antum adalah ingin diganti duduk di dunia. Belum tentu antum diganti oleh Allah. Dan sudah pasti tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata ibadah kita, niat kita tujuannya apa? dunia. Bukankah Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 itu? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan perhiasan dun dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Musibah ya akhwat Islam. Kalau ternyata hati kita Pak yang kita harapkan hanya dunia dan dunia. Infak niatnya dunia Sholat tahajud niatnya apa? Biar rezekinya lancar. Kalau tidak ada iming-imingan dunia, nggak semangat. Kalau hanya sebatas disebutkan, akhi, siapa yang sholat duha pahalanya segini-segini, Allah. Kurang itu pak, kurang. Tapi kalau disebutin siapa yang sholat duhanya rutin dapat inova, uh, masya Allah. Ya, semangat dia. Ya Makanya akhi di antara doa Rasulullah SAW yang Rasulullah minta kepada Allah apa? Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini keinginan kami yang paling besar ya Allah. Dan jangan engkau jadikan dunia ini sebagai puncak ilmu kami ya Allah. Rasulullah minta jangan sampai keinginan kebesar terbesar kita itu dunia jangan sampai ya Allah. Dan jangan sampai ilmu kita yang paling tinggi sebatas dunia. Karena Rasulullah mengatakan Allah benci kepada orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Allah benci kepada orang seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan siapa yang keinginan terbesarnya dunia sehingga tujuan yang paling utama dari amalannya dunia bahkan niat yang terbesarnya dunia maka kata Rasulullah Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya Allah akan cerai beraikan urusannya dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang ditakdirkan saja untuk dia. Ya. Yeah. Tapi siapa yang keinginan terbesarnya akhirat ketika antum berinfak, tujuan utama antum ridho Allah semata. Kalau Allah ganti ya alhamdulillah nggak diganti juga nggak apa-apa. Yang penting digantinya di surga saya mah. Antum sholat tahajud, antum beramal soleh, keinginan yang terbesarnya ridho Allah semata. Saya hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Dunia rendah di mata Allah. Maka orang seperti ini apa kata Rasulullah? Allah akan jadikan kekayaan apa? Di hatinya. Akhi, kekayaan hati itu akhi ya, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Akhi. Orang yang termiskin di dunia itu yang miskin hati. Walaupun hartanya melimpah ruah. Dan orang yang terkaya itu adalah orang yang kaya hati walaupun dia hidupnya di bawah gubuk yang susah. Tapi kalau hatinya kaya raya, dia selalu kona'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa marikud dunya sawa." Kalau kamu mempunyai hati yang kaya raya, yang penuh dengan kona'ah, kamu dengan raja-raja dunia itu setara. Ikhwatul Islam anzakumullah. Hadis ini ya akhi terdapat peringatan jangan sampai niat dari kehidupan dari ibadah kita sebatas dunia. Jangan sampai. Maka dari itu kalau kita niat beribadah tapi tercampur dengan niat dunia, Imam As-Suyuti dalam kitab uh, Al-Ashbah wa Nadhair mengatakan, <clears throat> kalau ada orang yang berhaji niatnya dua. Niat haji lillah dan niat bisnis. Maka dilihat kalau niat dunianya lebih dominan dapat dosa, dapat pahala. Dan kalau niat lillahi ta'alanya lebih dominan dapat pahala ya sesuai dengan kadar ada niat lain yang kedua itu kalau ternyata 50-50 sama kuat nih para ulama berselisih kata beliau wal adhar yang kuat wallahu alam kata beliau annahuma tasaqata bahwa pahala dan dosanya saling berguguran dapat nol ya yeah dapat nol. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikutip oleh Tabrani, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajr wa yaltamisul zikr, malah?" "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Ada orang berperang di jalan Allah, niatnya dua, mengharapkan pahala, mengharapkan sebutan manusia." Dari satu sisi dia mengharapkan pahala. Tapi dari satu sisi dia mengharapkan apa? Sebutan dari manusia apa yang disebut pahlawan. Apa kata Rasulullah? Laisa lau syai. Dia tidak mendapatkan apapun. Artinya nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena niat akhirat dan dunianya setara. Inna Allah la yakbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Hati-hati, akhi, ya. Jangan sampai amalan soleh kita motivasi terbesarnya adalah dunia. Ustadz, emang nggak boleh kalau kita berdoa minta dunia? Pak, masalah berdoa dengan niat beda. Jangan disamakan, Pak kalau antum berdoa minta dunia silakan. Antum sholat tahajud, niat antum yang utama jangan sampai dunia. Tapi ketika antum sholat tahajud minta dunia silakan. Iya. Kita bersodakoh jangan sampai niat utama kita dunia. Tapi setelah sodakoh kita minta ya Allah semoga engkau berikan keberkahan kepada hartaku dengan sodakohku ini. Silahkan. Jadi bedakan antara niat dengan do, doa. Niat motivasi kita beramal, Pak. Jangan sampai dikotori oleh keinginan-keinginan dunia. Kalaupun ada, jangan sampai mendominasi atau jangan sampai setara. Iya, wallahu a'lam. Hadis selanjutnya 951. Hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad Demikian pula Abu Muhammad Ad-Dharrab dalam Zammur Ya dan Al-Baihaqi. Demikian pula Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Dari Amr bin Abi Amr, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء kata Rasulullah Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian itu apa? Syirik kecil. Lalu mereka bertanya, "Hai Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Kata Rasulullah yaitu riya. Nanti Allah akan berfirman kepada orang-orang yang suka riya itu nanti pada hari kiamat. Ya ketika Allah memberikan balasan-balasan. Iya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya di dunia. Dan kalian silahkan lihat apakah kalian akan mendapatkan pahala dari dia. Masya Allah. Diusir sama Allah Pak. Disuruh oleh Allah. Pergi kamu kepada orang yang kamu harapkan pujiannya. Itu. Coba kamu lihat. Kamu mendapatkan pahala dari dia apa tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis ini akhi kata Syekh Al-Bani sanadnya jayid. Hadis ini menunjukkan bahaya ria. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan yang paling aku khawatirkan. Bahkan suatu ketika para sahabat sedang ngobrol tentang Dajjal. Ketika mereka sedang ngobrol, tahu-tahu Rasulullah bersabda apa? Tapi ada yang lebih aku takutan dari Dajjal. Apa itu ya Rasulullah? ria. Kalau dajjal kelihatan, Pak. Setiap mukmin pasti akan melihat dajjal. fa ro. Tapi ria siapa yang bisa ngelihat? Kadang kita di awal sholat ikhlas, Masya Allah. Tapi karena suara kita merdu, Masya Allah, jadi imam, sering kali ria itu muncul di hati. Bahkan Rasulullah mengabarkan akfaru ummatin nifaqan qurra'uhum. Kebanyakan umatku yang terkena penyakit nifak itu ria, itu kori-korinya kata Rasulullah. Makanya antum jangan punya cita-cita jadi kori, Pak. Punya suara yang bagus, baca Quran kelihatannya khusyuk padahal hatinya pengen dapat pujian naudzubillah nasallahu alaihi wasallam. Ya. Ria, ria dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan apa? Sesungguhnya kesyirikan dalam umat Islam ini lebih tersembunyi daripada langkahnya seekor semut. Di malam yang kelam di batu yang hitam. Uh, gimana itu coba? Ya. Makanya penting, Pak, hati-hati. Al-Imam Ibn Qayyim memberikan kepada kita sebuah tips agar kita selamat dari ya. Tipsnya apa ya? Yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Kata beliau, sebelum kita beramal, tanya dua pertanyaan. Untuk siapa, karena siapa Anda beramal? Lima, tanya ini. Ketika kita mau berinfak, ketika kita mau sholat, ketika kita mau puasa, tanya yang pertama apa? Saya infak karena siapa? Karena dunia kah? Karena pujian manusia kah? Kalau kita sedang mau berinfak, tahu-tahu di hati kita ingin dipuji, tahan dulu infaknya. Nanti aja, saya tahan aja. Saya nggak mau terkotori hati saya dengan ria. Pertanyaan yang kedua kata Ibnu Qayyim, kaif caranya gimana? Sesuai nggak dengan tuntunan Rasul? Dua pertanyaan. Nah, setelah sebelum sebelum beribadah kita muhasabah, mempertanyakan hati kita. Ketika kita sudah masuk ibadah, gunakan murokobah. Gunakan apa? Murokobah. Apa itu murokobah? Mengawasi hati kita. Itu Pak, hati kita selalu diawasi kemasukan ria apa enggak, setiap kita merasakan ada pengen ria, pengen dipuji, segera ditahan. Sebab kalau, subhanallah ya yang namanya hati kita ini, jiwa kita ini suka berkhianat loh mas. Kalau kita tidak awasi, seringkali kemasukan ria itu, kecolongan itu pak. Makanya murokobah ketika sedang beramal, penting sekali. Awasi lagi hati kita, periksa lagi hati kita. Ya. Kemudian setelah beramal istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah setelah selesai sholat beliau mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Iya. Nah ini akal Islam azakumullah. <clears throat> ini tips yang sangat insya Allah ampuh kalau kita betul-betul melaksanakan dua tips ini sebelum beramal muhasabah, ketika beramal murokobah, biiznillah kita akan lepas dari yang namanya penyakit ria. Kemudian Pak, di antara cara untuk bebas dari penyakit ria, Rasulullah memberikan suatu amal. Ada beberapa amal. Yang pertama berdoa. Itu dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, ia akan diselamatkan dari syirik yang besar maupun yang kecil. Apa itu doanya? Allahumma ini a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hafalkan itu. Iya. Kata Rasulullah siapa yang mengucapkan doa ini dia akan selamat dari syirik besar maupun syirik kecil. Masya Allah. Ada lagi, ada. Kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan sholat jamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihram imam selama 40 hari, kutibat lahu Akan dituliskan untuknya dua kebebasan yang pertama kebebasan dari api neraka, yang kedua kebebasan dari penyakit munafik, termasuk padanya ria. Karena ria itu termasuk penyakit muna, munafik. Ya. Subhanallah, akhal Islam, anzakumullah. Nah inilah kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari ria, akhi. <clears throat> Karena ria menyebabkan amalan kita hancur sama sekali tidak diterima oleh Allah batal tidak diterima oleh Allah makanya ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin neraka wail ceraka buat orang yang sholat orang sholat aja masih celaka siapa dia alladzina hum yuraun fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun itu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang ria. Ria itu bisa menghancurkan amal. Dan subhanallah, ternyata ria itu tidak hanya menghinggapi orang awam. Para ahli ibadah pun kena. Para ulama pun kena. Terkadang fenomena ria itu macam-macam, Pak. Ada orang pengen dikelihatan fasih difasih-fasihkannya lisannya ngomongnya tuh difasih-fasihkannya biar kelihatan fasih ada orang pengen biar kelihatan tawadu ya kalau jalan nunduk begitu biar kelihatan tawadu tawadu nih <coughs> pernah di zaman Umar Umar melihat ada pemuda yang jalannya merunduk begitu dipukul sama Umar angkat peng ya badanmu kepalamu Sungguhnya tawadu itu di hatimu bukan di badanmu kata Rasul kata Umar. Ada terkadang pengen kelihatan orang ahli ibadah pakaiannya, wah gara-gara pakaiannya biar kelihatan apa? Wah ulama dan yang lainnya, sorbannya sampai 2 meter pak dililit-lilit. Ya. Bahkan ada orang pengen disebut ikhlas. Pengen disebut Kelihatannya ikhlas padahal madria gitu loh. Ah, saya malu ah di saat pertama terus nanti disebut orang nggak ikhlas lagi kerajinan padahal mah niat dia pengen disebut ikhlas akhirnya dia meninggalkan amal kata Al Hasan Al Basri siapa yang meninggalkan amal karena manusia dia ria ria ya yeah. Kadang orang seperti itu, ada orang ngomong gini, maaf ya, bukannya saya, uh, saya itu sebetulnya bukan ahlinya mas, jadi tolonglah. Tapi dalam hatinya pengen disebut tawadu. Sering kali terjadi seperti itu pak. Iya. Bahkan terkadang tanda orang yang gak ikhlas itu ketika antum dituduh tidak ikhlas, antum marah ah antum ini jangan-jangan gak ikhlas antum marah enak aja saya gak ikhlas kok orang ikhlas pengen dapat pengakuan lucu <laughs> orang ikhlas tuh gak perlu pengakuan orang disebut dan dituduh gak ikhlas pun gak masalah makanya kata para ulama tanda orang ikhlas itu apa istawa fihil madhu dipuji dicelak sama aja gak ngaruh tapi aneh kalau ada orang ya ketika dituduh sama orang lain gak ikhlas marah. Itu tanda bahwa itu tidak ikhlas. Sebab kalau dia ikhlas dia tidak mengharapkan pujian manusia. Terserah ente, ente mau nuduh saya gak ikhlas, gak ikhlas. Cukup Allah yang tahu saya. Bodoh amat, terserah. Nah ini akhi azakumullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku lu lihada. hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setahun lebih kena musibah Ustadz. Anak saya kena penyakit tumor hati. Terakhir dirawat di SCM tanggal 8 7 sampai tanggal 4 9. Sehingga ia meninggal. Tapi ada bisik-bisik sampai ke telinga, saya kok nggak ada satupun yang datang dari yang berjenggot ya. Padahal dekat dengan radio roja katanya. Itulah yang selalu dipikirin saya Ustadz membuat iman saya tipis jadi goyang. Kok imannya karena roja sih mas? Antum jangan iman karena roja. Mau dijenguk nggak direjenguk, antum tetap beriman kepada Allah. Iman in antum tidak mengharapkan bantuan roja, jangan. Antum beriman kepada Allah karena mengharapkan apa? Surga Allah yang luas, seluas langit dan bumi. Masalah nggak ada orang berjenggot nggak datang husnudon dulu mungkin nggak ada yang tahu. Gimana? Mungkin antum nggak ada yang tahu. Teman-teman dan antum juga kurang bergaul sama mereka misalnya. Sehingga teman-teman pun juga nggak ada yang tahu kalau keadaannya. Coba kalau kita husnudon dulu kan tenang hati kita. Tapi kalau kita sudah suudon dulu sama orang, susah juga. Iya. Maka dari itu menurut anak ya antum pertama datang kemari di sini di roja beriman bukan karena roja. Seorang mukmin harus punya jiwa tidak mengharapkan bantuan orang lain. Bukankah ketika Allah menyebut orang-orang fakir miskin lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu min minat ta'affuf. Dan orang-orang fakir miskin yang terhalang di jalan Allah. Iya. Mereka tidak mampu untuk pepergian karena miskinnya. Yahsabuhumul jahilu aghniya orang-orang yang tidak tahu menyangka dia itu kaya raya. Minat ta'affufi kenapa? Karena ia menjaga diri dari minta-minta. Ketika antum tidak mengharapkan dan antum pun tidak minta-minta, berarti antum seorang yang afif, yang menjaga kehormatan antum. Tapi ketika antum mengharapkan bantuan orang, Ketika antum mengharapkan sesuatu dari orang, berarti kita belum zuhud dari apa yang ada di sisi manusia. Ketika Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amal yang kalau saya amalkan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Kata Rasulullah, Izhad fi dunya Allah, wazhat fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Niscaya manusia akan cinta kepada kamu. Maka dari itu, kalau misalnya tidak ada yang menjenguk antum, husnudon dulu, mungkin mereka tidak ada yang tahu. Atau yang kedua, mungkin mereka sibuk. Ya, ini yang harus kita lakukan husnudon dulu. Ya. Kalau boleh saya kasih saran Ustadz bikinlah satu orang wartawan roja yang mencari tahu kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Ya, biar kita bisa rame-rame datang mensolatkannya. Ya, usulan buat roja nih. Ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan insya Allah. Mana yang lebih dahulu? <clears throat> Ilmu atau amal? Hah, mana duluan? Ilmu dulu atau amal? Ilmu dulu dong mas. Antum beramal enggak ilmu enggak tanpa ilmu ditolak. Antum mau bikin kue tapi enggak tahu caranya. Bikin apa mas? Kue bola. Caranya bisa enggak? Enggak bisa. Bikin aja sendiri. Gimana antum mau bikin kue? Saya mau bikin kue kemboja Ustadz Caranya bisa? Enggak. Bikin sendiri aja. Mau jadinya gimana terserah, pokoknya kue Kemboja aja. Ya, nggak mungkin, Pak. Masalah dunia saja tanpa ilmu sulit. Apalagi masalah akhirat, masalah ibadah. Makanya Imam Bukhari berkata, "Bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal." Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ilmu dulu. Karena bahaya Pak kalau antum beramal dulu baru cari ilmu. Ada orang keyakinan dulu, beramal dulu, cari ilmu, cari dalil. Akhirnya apa? Yang dikhawatirkan tuh nyari-nyari yang cocok dengan amalannya. Iya. Masih mending kalau dia tahu ternyata amalannya nggak sesuai sunnah. Dalilnya lemah, palsu, lalu dia tinggalkan yang dikhawatirkan itu kalau dia sudah beramal, pas tahu dalilnya lemah, nyari-nyari pembenaran. Ini yang bahaya. Ini tanda orang ngikutin hawa nafsu itu. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi <clears throat> Lebih utama mana Ustadz? Sholat ke masjid naik motor Tapi dapat banyak jamaah Atau pergi ke masjid jalan kaki tapi adan ikomat sholat sendiri. Waduh, pertanyaannya lumayan ini. <laughs> Dari sisi sholatnya lebih utama yang banyak jamaahnya. Karena kata Rasulullah sholatul rojul ma'ar rojul azka min sholati. Ya. Uh, sholatnya seseorang Eh, apa dengan dua orang lebih baik daripada sholatnya dengan satu orang. Semakin banyak, semakin utama. Sementara di satu, satu sisi lain Rasulullah menganjurkan jalan kaki. Menganjurkan apa? Jalan kaki ke masjid. Bagaimana ini? Ada sebuah kaidah mengatakan bahwa keutamaan ibadah lebih didahulukan daripada keutamaan tempat. Iya. Yeah. Allah alam dalam hal ini kalau antum naik motor dapat jamaah lebih banyak lebih utama. Allah alam. Karena ini berhubungan dengan keutamaan sholat ber berjamaah. <clears throat> Tapi masalahnya Pak ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW sabda ahadukum fil masjidil ladhi yalih walayatatabbaul masajid. Hendaklah seseorang dari kalian sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya dengan dan jangan mencari-cari masjid yang lain. Lihat Rasulullah menyuruh jangan mencari masjid lain, tapi sholatlah di masjid yang ada yang dekat rumahnya. Karena ada hadis ini, maka lebih baik antum sholat yang dekat. Kalau antum sholat adan sendiri, komat sendiri, pahalanya buat antum. Ya. Ada sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani dan disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah apabila seseorang ya salat sendirian di padang pasir lalu ia komat tanpa adan lalu ia salat Sholla ma'ahu malakan Maka sholat bersamanya dua malaikat saja Tapi kalau dia adhan Lalu ia komat. Lalu ia solat. Sallama ma'ahu min junudillahi ma la kata Rasulullah. Maka akan solat bersama dia dari pasukan Allah yang tak terlihat ujungnya. Saking banyaknya. Artinya kalau antum solat sendirian, adzan, komat sendirian itu di masjid yang dekat rumah antum, pertama antum sudah menyelamatkan manusia dari dosa. Kenapa? Karena kata Rasulullah tidaklah di suatu desa yang penduduknya cuma tiga orang dan tidak dikumandangkan adzan kecuali akan dikuasai oleh syaitan. Dan adzan itu kata para ulama fardu kifayah. Kalau tidak ada yang adzan dosa semua. Yang kedua antum sudah menyelamatkan orang-orang untuk dikuasai oleh syaitan. Yang ketiga ketika antum azan sholat sendirian akan bersolat bersama antum dari pasukan Allah yang tak terlihat. Ya, ujungnya saking banyaknya insya Allah. Tapi asal jangan pas antum sholat Waladolin tau amin <laughs> Pasti lihat ke belakang ada siapa-siapa Ngacir Saya pernah punya teman gitu waktu pesantren <laughs> Pas lagi sholat sendirian waladzolin Tahu-tahu ramai di belakang. Amin. Pas lihat di belakang loh. nggak ada siapa-siapa. <laughs> Ngacir ya. Afan Ustaz, anak hanya punya uang hanya cukup buat ibadah umroh tapi belum mampu melakukan ibadah haji. <coughs> Bagaimana ya? Apa untuk daftar haji dulu tapi tidak bisa ibadah umroh? Kata siapa haji nggak bisa umroh? Antum ibadah haji itu kan tamatu. Tamatu tuh umroh dulu baru baru haji sekaligus dapat dua. Maka kalau antum kumpulin duit dulu buat haji ah, bagus karena itu lebih mencakup dua-duanya. Iya, gara-gara antum umroh akhirnya nggak ada duit lagi buat haji mendingan kumpulin duit buat haji, buat haji biar nanti dapat umroh sekaligus haji. Ya. Dalam sholat kan pandangan kita ke tempat sujud. Apabila kita memejamkan mata biar khusyuk boleh enggak? Pada asalnya kata Ibnu Qayyim, memejamkan mata itu makruh hukumnya. Karena Rasulullah tidak pernah memejamkan mata dalam sholat. Kecuali kalau di depan kita ada sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk. Contoh di depan kita ada gambar-gambar yang membuat kita tidak khusyuk. Maka kata Ibnu Qayyim boleh pada waktu itu memejamkan mata untuk lebih bisa khusyuk, ya. Wah, pakai bahasa Arab nih, masya Allah. Saya mimpi melihat Rasulullah Ustaz meletakkan dua tangannya di atas punggung saja tanpa berbicara. Kemudian ada Nabi Ibrahim, kemudian Ja'far, kemudian Hasan. Antum memang pernah ngelihat wajahnya? Kata Ibn Qayyim siapa yang ngaku-ngaku pernah melihat Nabi tanya wajahnya seperti apa? Rambutnya gimana? Oh nggak kelihatan wajahnya. Pastikan itu bukan Nabi. Kenapa? Karena setan tidak bisa membentuk rupanya menjadi tubuh Nabi, tapi cuma ngaku-ngaku bisa. Kalau antum berkata, saya tadi malam bermimpi melihat Nabi. Coba sifatkan kepada saya. Wajahnya gimana? Wajahnya lonjong, bukan Rasul. Iya. Rambutnya gimana? Kribo, dajal itu. <laughs> iya. Rasulullah itu rambutnya ikal, sebahu. Iya saya melihat Rasul tapi nggak ada jenggotnya. Bukan Rasul, orang Indonesia itu mah. Iya, Rasulullah berjenggot. Saya melihat Rasul tapi hidungnya pesek, apalagi itu. Iya. Makanya antum kenalilah Rasul. Siapa Rasulullah? Bagaimana wajahnya, bentuk tubuhnya. Kalau memang antum melihat Rasulullah persis dengan sifat-sifatnya ya yakin itu Rasulullah karena Rasulullah mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi siapa yang melihat aku dalam tidurnya sungguh ia telah melihat aku karena setan tidak bisa menyerupai diriku kata Rasulullah iya dan kalau antum sudah pernah mimpi ketemu Rasul, jangan merasa hebat.